Cerita ini lanjutan dari tutur dinular. Mengapa gadis-gadis cantik masih muda usia harus menjadi korban nafsu-nafsu kotor seperti ini? Cerita ini lanjutan dari tutur dinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandun. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Yonoka, dan Asdi Suhasdra, pembawa cerita. Sebaiknya kita teruskan saja perjalanan. Suruh prajurit-prajurit membongkar tenda. Kita teruskan perjalanan ke Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Wanita-Wanita Persembahan. Sang Ramapati masih duduk di atas punggung kudanya Bibirnya menyungging senyuman tipis sekalipun matanya memancarkan rasa tidak puas. Rawedeng, Rayuyu, dan beberapa orang prajuritnya sudah berangkat. Mereka ditugaskan mencari Kalapi yang melarikan diri dari istana. Nambi. Rekrian Mapati Nambi. Dia memang sahabatku. Sahabatku sejak lama. Kami berdua pernah menjalin tali persaudaraan yang cukup erat. Sebagai seorang prajurit, Nambi tidak setangguh lembu sora. Tapi bukan berarti dia mudah dilumpuhkan. Bagaimanapun juga orang seperti Nambi mampu menggunakan akalnya yang licik. Dia juga licin seperti belut. Dia bisa bermanis-manis muka dan mencilat. Dia bisa tersenyum lebar di depan orang yang dibencinya setengah mati. Aku memang harus berhati-hati menghadapi Nabi. Aku harus selalu memotong hubungannya dengan Gusti Prabu Jaya Negara. Aku tidak boleh memberinya kesempatan untuk memperoleh angin segar. Dan sekarang ini Nambi sudah terpojok. Dia mulai terjepit. Dan aku akan terus menjepitnya sampai tubuhnya menjadi kepeng. Sementara itu, Kalapi sudah meninggalkan alun-alun Majapahit. Dia berlari menyusuri jalanan kota Raja Majapahit. Kadangkala dia menyusup lorong-lorong kecil untuk menghindari berpapasan dengan prajurit-prajurit. Semakin lama dia semakin jauh, dan pada menjelang tengah malam, Kalapi sudah tiba di pinggiran kota Raja Majapahit. Oh, mau kemana aku sekarang? Jalanan gelap seperti ini. Aku tidak dapat melihat dengan jelas. aku tidak mungkin pulang ke desa kelahiranku malam ini juga. Aku harus menunggu hari menjadi terang. Tapi, tapi di mana aku harus istirahat? Oh, aku mendengar gerak orang-orang berkuda. prajurit-prajurit Majapahit masih mencari-cari aku. Kalau begitu, aku harus mendapat tempat persembunyian yang aman. Tapi di mana? Aku tidak melihat sepotong rumah pun di sekitar tempat ini. Di mana aku harus bersembunyi? Kalau sampai prajurit-prajurit itu berhasil menangkapku, mereka pasti akan membawaku kembali ke Majapahit dan aku harus bertanggung jawab di depan Gusti Ramapati. Apakah aku masih bisa dimaafkan? Mungkinkah aku dimaafkan? Kukira tidak. Kalau sampai aku tertangkap, nasibku sudah jelas dapat dibayangkan. Para algojo akan menyeret tubuhku, dan barangkali mereka akan menggantungku di alun-alun. Atau mereka akan membunuhku kemudian membuang mayatku di tengah hutan. mengerikan sekali. Sungguh malang nasib seorang wanita persembahan. Benar-benar hidupnya bagikan seonggok barang. Nyawanya tidak berharga. Dan semua itu dipersembahkan untuk Prabu Jaya Negara. Hmm, aku seperti mendengar ada suara kereta lewat. Mungkin dia salah seorang warga desa ini. Iya, benar. Ada suara kereta lewat. peri, peri. Hah, siapa kau ini? Namaku Kalati. Oh, rupanya kau manusia biasa, Hah, bukan peri. Hah, lalu apa yang sedang kau lakukan di sini? Hah? Kau menunggu seseorang? Tidak, aku tidak menunggu siapa-siapa. Ah, kau mencari seseorang? Tidak, Pak. Aku tidak mencari siapa-siapa. Aduh, aneh sekali. Ada seorang wanita cantik berdiri di pinggir jalan malam-malam begini. Dan dia tidak mencari siapa-siapa, juga tidak menunggu siapa-siapa. Ah, aneh sekali ini. Ah, oh ya, mungkin kau sedang dalam kesulitan. Ah, katakan saja apa yang kau alami. Barangkali aku bisa menolongmu. Ah, Ah, ya, aku adalah warga desa Kaligum. Ya, desa ini namanya Kaligum. Desa ini adalah desa pertama setelah kita melewati perbatasan kota Raja Majapahit. Setelah desa ini masih ada desa yang lain, tapi masih jauh. Kita harus menyeberangi sebuah hutan kecil lebih dulu baru kita akan menemui desa lagi. Ah, kau akan pergi kemana, Kalapi? Eh, apa yang sedang kau pikirkan? Ah, mungkin kau benar-benar sedang mengalami kesulitan. Ayo, ayo Lando, katakan saja terus terang. Siapa tahu aku bisa menolongmu. Waduh, waduh. Kok malah menangis? Ada apa kok ini? Hah? Apa yang terjadi? Hah, sudahlah, sudah. Setiap orang juga mempunyai kesulitan masing-masing. Kau tidak perlu menangis. Kesulitan itu tidak akan dapat kau atasi hanya dengan meneteskan air mata. Lebih baik kau berusaha atau kau mencari pertolongan untuk memperoleh jalan keluarnya, Miano? Aku... Aku memang membutuhkan pertolongan, Pak. Aku sedang dalam kesulitan besar. Ah, iya, iya. Kau kelihatannya sangat lelah. Wajahmu agak pucat. Ah, bagaimana kalau kau ikut ke rumahku saja? Ke rumahmu? Di mana itu? Rumahku tidak jauh dari sini. Itu, kau lihat cahaya pelita di kejauhan itu. Nah, itulah rumahku, Dok. Aku ini seorang curakan gerabah. Nah, kau tahu gerabah kan? Iya, Pak. Tahu, Pak. Gerabah adalah barang-barang yang terbuat dari tanah liat. Nah, aku ini saudagar gerabah. Pekerjaanku sehari-hari membuat piring tanah liat, mangkok-mangkok, tempat-tempat sayur, kendi ataupun tempayan. Ah, tapi aku tidak mengerjakannya sendiri. Aku seorang curahkan. Aku banyak mempunyai pembantu. Nah, lah yang mengerjakan pembuatan gerabah itu. Ah, dan aku menjualnya ke pasar. Hah, bagaimana Kalapi? Kau mau ikut ke rumahku? <laughs> Kau bisa istirahat di sana. Kau bisa minum untuk menenangkan hatimu. <laughs> Aku lihat hatimu sedang kacau, dok. Maaf, Apakah... Apakah aku bisa mempercayaimu? <laughs> Ah, kau ini masih lugu sekali, Nduk. Kau boleh saja tidak percaya kepadaku. Tapi tentu saja kau harus membuktikannya dulu. Oh ya, namaku Ki Jambi. Uh, tapi Kalapi, aku tidak memaksamu. Aku hanya sekedar ingin menolongmu saja. Kalau kau keberatan, kau merasa curiga kepadaku, Ya, terserah. Aku tidak akan memaksamu. Kau boleh pergi kemana kau suka. Tapi dengarkanlah dulu, dok. Tidak baik seorang wanita cantik malam-malam seperti ini berjalan sendirian. Kau bisa mendapat bahaya nanti di jalan. Lebih baik kau ikut ke rumahku. Di sana kau dapat menceritakan apa yang kau alami. Nah, bagaimana, dok? Baiklah, Pak. Aku ikut ke rumahmu. Tapi, apakah rumahmu aman? Oh, aman. Aman, dok. Rumahku tentu saja aman. Daerah ini jarang sekali ada pencuri atau orang-orang jahat berkeliaran. Kau tidak usah khawatir, dok. Aku sudah puluhan tahun tinggal di tempat ini. Aku kenal betul daerah ini. Ayolah, Kalapi. Api. Kalau kau mau singgah ke rumahku, naiklah ke atas kereta dan kita pergi bersama-sama. Baik, Pak. Aku mau ikut. Akhirnya Kalapi menurut saja ketika Kijambe, juragan gerabah itu menuntunnya naik ke atas kereta. Mereka duduk bersebelahan di bagian depan. Ki Jambi tersenyum ke arah Kalapi sambil mengipaskan tali kekang kudanya. Perjalanan berbatu. Dua ekor kuda berwarna coklat menarik mereka perlahan-lahan. Mereka terus berjalan menuju ke arah pelita di kejauhan. Sambil mengendalikan tali kekang kudanya, Ki Jambe bicara ngalor ngidul tentang apa saja. Ah, dok, aku sudah lama sekali menjadi saudagar gerabah ini. Ya, aku merasa cukup beruntung daganganku tidak pernah sepi. Dan aku dapat menimbun kekayaan yang cukup besar jumlahnya. Kau tahu, dok? Dengan berdagang gerabah, aku dapat membeli 40 kerusa sawah. Aku juga mempunyai ternak yang cukup banyak. Semua ini merupakan berkah dari para dewa, dok. Kalau begitu, kau seorang saudagar yang cukup kaya raya, Kijambe. <laughs> ya, begitulah, dok. Ah, mau dikatakan kaya juga boleh. Mau dikatakan miskin, ya, nyatanya saya mempunyai harta yang cukup banyak. Ah, oh iya, pikir, Ya, Ah, sebenarnya kau ini mau kemana? Ah, Kau dari mana dan tujuan perjalananmu mau kemana? Aku datang ke kota Raja Majapahit untuk mencari pekerjaan di Jambe. Tapi aku telah gagal. Aku ditipu orang dan aku ingin kembali ke desa kelahiranku. Oh, di mana desa kelahiranmu itu, Dok? Hah? Aku lahir di desa Telura, tidak jauh dari kandang Sri. Di sana, di Jambe, itu anak sungai Berantas. Wah, wah, wah. Kau oh, membutuhkan beberapa hari untuk sampai ke desa kelahiranmu, Dok. Karena itu, kau tidak usah buru-buru. Kau boleh menginap di rumahku barang beberapa malam. Terima kasih, Kijambe. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Dan terima kasih atas pertolonganmu. Nah, kita sudah sampai. Nah, itu rumahku. Hop, hop, hop. Ya, ya, ya, berhenti. Nah, ayo, uh, maju lagi sedikit. Iya, uh, ya, di sini. Ya, di sini. Bagus, bagus sekali. Uh, kita sudah sampai, dok. Ini rumahku. Uh, bagaimana? Rumahmu besar sekali, Kijambe. Halamannya luas. Sepertinya rumahmu cukup nyaman untuk dihuni. Nah, kalau kau mau, kau boleh tinggal di sini pintu rumahku terbuka lebar untukmu, Nuk. Tapi kalau kau mau, kalau tidak, ya sudah. Nah, ayo, ayo kita turun. Kau boleh menunggu di ruangan pendopo. Ah, aku akan menemui istriku. Tunggu, tunggu dulu Nyai. Jangan marah dulu. Wah, kau ini sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Orang gampang marah, cepat menjadi tua, Nyai. Iya, aku memang sudah tua. Kalau kau sudah bosan, kau sudah tidak suka lagi kepada aku. Buang saja diriku ini ke jalanan. Aduh, aduh, aduh. Kok jadi begini? Ah, biar saja menjadi begini. Kau yang mencari gara-gara. Kau membuat perkara. Ah, aku tidak senang, Ki. Aku tidak senang. Aku benci. Benci Ah, tunggu, tunggu dulu, Nyai. Aku kan belum selesai menjelaskannya kepadamu. Tunggu apa lagi? Semuanya sudah cukup jelas. Aku sudah melihat perempuan cantik itu. Aku sudah melihatnya, Ki. Uh, dia memang masih muda. Dia cantik. Tubuhnya mulus. Tapi, aduh, apa kau ini tidak bisa berkata, Toki? Kau ini sudah kakek-kakek. Rambutmu sudah hampir seluruhnya. Ah, malu, Ki, malu. Malu dilihat tetangga. Malu pada keluarga kita, Toki. Malu pada si Moha kita. Ah, dasar laki-laki. Pulang bukan membawa keuntungan, malah membawa perempuan. Sebentar, Sebentar, Nyi. Berilah aku kesempatan untuk berkata-kata. Aku kan juga punya mulut. Aku bisa menjelaskannya kepadamu. Kamu ini belum apa-apa, sudah ngomel. Hah, kau pikir siapa dia? Siapa dia? Hah, tentu saja aku tidak tahu siapa dia. Mungkin saja dia seorang jalir, seorang pelacur yang kau temukan di jalanan. Untuk apa kau bawa pulang perempuan seperti itu? Hanya akan membawa sial saja. Cepat, suruh dia pergi. Suruh dia pergi atau aku yang akan mengusirnya. Aduh, Nyai. Ah, tunggu dulu, Nyai, tunggu. Kau ini kalau ngomong seperti burung petet saja. Berilah aku kesempatan untuk ngomong, Nyai. Bukan hanya kau yang bisa ngomong Aduh, kau ini semakin tua, bukan semakin arif. Tapi malah semakin cemburu pula katanya. Memang, aku cemburu. Kau mau apa? Ah, Nyai, cemburu boleh saja. Asal ada alasan yang kuat, ada dasarnya. Tapi kalau belum-belum sudah cemburu, wah, semuanya bisa rusak, Nyai. Coba sekarang dengarkan, Nyai aku ingin bercerita. Perempuan itu namanya Kalapi. Kalapi. Ah, Kalapi bukankah artinya burung merah? Hah, ini pertanda buruk, Ki. Pulang malam-malam begini membawa burung merah. Hah, ini pertanda yang tidak baik. Sudahlah, aku tidak mau bicara soal perempuan itu lagi. Lebih baik dia segera kau suruh pergi dari rumah ini. Aku tidak mau melihatnya. Ah, masa bodoh dengan burung merakmu itu. Kalau kau tidak segera menyuruhnya pergi, aku akan segera mencabuti bulu-bulunya. Biar dia menjadi burung blondol. Aduh, jangan begitu, Nyai. Aku bermaksud baik. Kalau dia aku bawa pulang ke rumah ini, Ah, maksudku, uh, baik, Nyai. Nah, dengar, dengar Nyai. Nah, bagaimana kalau perempuan itu kita kawinkan dengan si Moha? Anak laki-laki kita yang tampan itu. Apa? Kau mau kawinkan dengan si Moha? Iya, itulah rencana aku Nyai. Itulah sebabnya dia aku bawa pulang ke rumah kita ini. Aku bermaksud mengawinkannya dengan si Moha. Ah, bagaimana pendapatmu, Nyai? Oh, jadi... Jadi perempuan itu untuk si Moha. Ah, dan bukan untukmu sendiri, Toki. Oh, oh, oh, apa aku sudah tidak waras lagi? Ah, itulah, Nyai. Tidak baik cemburu buta. Kalau ada apa-apa, tanyakan dulu. Jangan langsung ngomel. Jangan langsung menyerang begitu saja. Urus dulu, jernihkan dulu persoalannya, tanya dulu. Tapi Ki, apa kira-kira dia mau kawin dengan si Moha? Ya, belum tentu dia mau. Tapi kita kan bisa membujuknya. Kalau kita bersikap lunak dan kita bersikap baik padanya, belum tentu dia menolak. Hmm. Iya kan? Kalau dia mau, waduh, si Moha pasti akan senang sekali nah, ya, iya, Kia. Ya. Iya, Nyai, tentu saja. Dan kita sebagai orang tuanya juga akan gembira sekali. Ah, kalau anak susah, orang tua juga ikut susah. Anak senang, orang tua jadi ikut senang. Iya, iya. Ah, anak bahagia, orang tua lebih bahagia. Iya. Bukankah begitu, Nyai? Nah, jadi kau setuju kalau Kalapi kawinkan dengan si Moha? Setuju, Ki. Eh, siapa tahu perempuan itu menjadi jodoh si Moha anak kita. Setuju, Ki. Jelas aku nah, setuju. Kalau begitu, beres, Nyai. Sekarang temui dia, Nyai. Kasihan, dia menunggu sejak tadi di ruang pendopo. Ayo Nyai, ayo kita temui dia. Oh, tunggu, tunggu dulu Nyai. Di mana si Moha? dia sudah tidur di ruangan biliknya, ah, Ki. Bagus. Dia tidak perlu kita bangunkan. Biar saja dia tidur. Biarlah dia meneruskan mimpinya berjumpa dengan wanita cantik. <laughs> ah, ayo nyai. Wijambe segera melangkah ke ruangan pendopo diikuti istrinya. Kalapi masih duduk di ruangan pendopo sendirian. Wanita cantik itu menganggukkan kepalanya ketika melihat kehadiran mereka. Nah, inilah Nyai. Inilah orang yang kuceritakan kepadamu. Bagaimana Kalapi? Hah, kenalkan, inilah istriku. Maaf, Nyai. Barangkali kehadiran saya akan mengganggu. Oh, tidak apa. Kami tidak akan merasa terganggu. Kami justru merasa senang kok. Kami tidak mempunyai anak perempuan. Ah, iya, anak kami hanya seorang laki-laki. Namanya Moha. Ah, nanti kau bisa berkenalan dengannya. Ah, bukan begitu, Nyai? <laughs> Lihat lagi. Nampaknya dia lelah dan mengantuk. Mengapa tidak kau suruh istirahat dulu? Wah, iya, aku lupa. Ayo, Dok. Ayo, Kalapi. Kau bisa istirahat di ruangan belakang. Kami mempunyai ruangan khusus yang cocok sekali untukmu. Tapi Benarkah aku tidak mengganggu? Oh, jangan terlalu berperasaan. Istriku juga merasa senang kau datang ke rumah ini. Kami sama sekali tidak merasa terganggu. Ayolah, ayo Nyai. Ayo kita antarkan dia ke ruang biliknya. Thank dia sudah makan. Dia sudah membersihkan badannya di belakang, Ki. Dia sudah berganti pakaian. Nah, untuk sementara, itu dia bisa mengenakan pakaian-pakaianku ya. Dia sudah makan. Dan sekarang bahkan dia sudah tidur dengan pulas sekali, Loki. Nampaknya dia memang lelah dan mengantuk. <laughs> Iya iya, ya Nyai. Aku benar-benar merasa senang dan lega kalau dia mau kawin dengan Moha. Aku masih ragu-ragu. Oh, ada apa, Nyai? Kukira dia cocok sekali menjadi istri si Moha. Wajahnya cukup cantik, bersih, dan cantik. Iya. Tapi apakah dia berasal dari keluarga baik-baik? Kita harus berhati-hati, Toki. Kita tidak bisa berlaku sembrono. Nah, kita tidak perlu khawatir, Nyai. Aku yakin Kalapi bukanlah tergolong wanita yang kurang baik. Lihat saja sopan santunnya. Lihat saja kata-katanya. Kukira dia bisa menjadi seorang istri yang baik untuk anak kita. Hah, ada apa kau Nyai? Sepertinya kau masih belum yakin. Sudahlah, susah mencarikan jodoh untuk si Moha. Sudah beberapa kali kita gagal. Dan sekarang apa kita mau gagal lagi, Nyai? Sudahlah. Entah lagi. Perasaanku tidak enak. Kalau saja kita sudah mengenal keluarganya, Tentulah aku tidak perlu merasakan seperti ini. Ah, aneh sekali memang. Aku merasa wanita itu... Ah, wanita itu akan membawa bencana di rumah ini. Oke, ah, apa? Kok ini mengada-ngada saja, Nyai? Bagaimana seorang wanita cantik bisa membawa bencana? Justru sebaliknya, Nyai. Kau harus percaya kepadaku sekarang. Justru sebaliknya, Kalapi akan membawa keberuntungan untuk kita semua. Lihat saja. Hah, ada apa, Nyai? Ki, sepertinya aku mendengar suara orang-orang berkuda menuju kemari. prajurit Majapahit pahit. Wah, ada apa mereka datang ke rumah ini ya, Nyai? Ada urusan apa ya? Aduh, cepat ketemu mereka, Ki. Jangan sampai mereka marah. Lihatlah, lihat coba. Mereka sepertinya sudah tidak sabar lagi menunggu. Cepat, Ki. Cepat temui mereka. Ki Jambe segera bangkit dan melangkah ke halaman depan. Nyai Jambe mengiring di belakangnya. Sementara itu di halaman depan, di sepanjang pagar halaman, nampak berjajar 12 ekor kuda dengan penunggangnya masing-masing. Memang mereka adalah prajurit-prajurit Majapahit. Rawedeng membisikkan sesuatu ke telinga Rayuyu ketika mereka melihat Kijambe dan istrinya datang. Ah, maaf tuan-tuan prajurit. Apakah ada yang bisa kami bantu? Aku hanya ingin bertanya sedikit kepadamu. Oh, silakan, silakan Tuan Prajurit. Kami akan berusaha membantu tuan-tuan sekalian. Ah, Tuan ingin bertanya soal apa? Ah, kami mencari seorang pelarian. Oh, pelarian. Ah, uh, maksud Tuhan, pelarian dari ruang tahanan? Oh, bukan. Dia bukan pelarian dari tahanan. Dia adalah seorang wanita Wajahnya cukup cantik. Kulitnya kuning, mukanya bundar, dan matanya bersinar-sinar. Pokoknya, dia seorang wanita cantik. Kami harus bisa menangkapnya dan segera membawanya kembali ke istana Majapahit. Nah, apakah kalian bisa memberi keterangan yang berguna kepada kami? Kalian pernah melihat wanita dengan ciri-ciri seperti itu melewati jalanan ini? Ah, maaf, maaf tuan-tuan. Kami tidak pernah melihat wanita seperti eh, itu. Eh, jangan berdusta. Kau tahu sedang berhadapan dengan siapa sekarang ini? Ah, tentu, tentu saja hamba tahu, Tuan. Kami sedang berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Tapi sayang sekali, Tuan prajurit. Kami sangat ingin membantu tuan-tuan. Ah, tapi sayang sekali, kami tidak melihat wanita seperti yang tuan sebutkan ciri-cirinya itu. Eh, dengar Pak Tua, siapa namamu? Ah, nama hamba Ki Jambi, Tuan Prajurit. Ah, sedangkan pekerjaan hamba adalah tukang gerabah. Hamba biasa berdagang barang-barang gerabah ke pasar kota Raja Majapahit, Tuan Prajurit. Dengar Ki Jambe. Wanita yang kami cari itu berbahaya sekali. Ia memang harus segera ditangkap. Ia tidak boleh berkeliaran ke sana kemari. Ia harus diamankan. Ini perintah langsung dari Gusti Prabu Jaya Negara ada beberapa orang warga desa sempat memberi keterangan kepada kami. Ah, mereka mengatakan bahwa mereka melihat wanita itu berjalan menuju kemari. Ah, sayang sekali tuan-tuan. Mungkin saja wanita yang tuan-tuan cari melewati jalanan ini. Ah, tapi kami tidak melihatnya. Barangkali saja wanita itu sudah berjalan ke arah sana. Mungkin sudah jauh meninggalkan desa ini, Tuan. Ah, maaf, Tuan-Tuan prajurit. Maaf kalau sekiranya kami telah memberikan keterangan yang kurang memuaskan, Tuan. Eh, alas awas kau kicame, Awas kalau kau berani berdosa kepada kami. Ayo rayu, Dan kalian prajurit-prajurit, Tak ada perlunya kita berlama-lama di tempat ini. Ayo kita cari lagi di tempat yang lain. Ayo. pasti akan kembali lagi kemari. Uh, maksudku, prajurit-prajurit Majapahit itu, mereka pasti akan kembali, ah, Ki. tenanglah, tenanglah, Nyai, tenang. Ah, tenang, tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Baru saja kita berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Ah, mereka mencari seorang wanita cantik, kan? Oh, Jangan-jangan mereka mencari Kalapi, perempuan yang kau bawa-bawa itu, Ki. apa kataku? Apa kataku? Ah, mungkin benar firasatku. Wanita cantik yang akan kau kawinkan dengan Moha pastilah akan membuat sial di rumah ini. Ah, jangan sembarangan menuduh, Nyai. Itu tidak baik. Ah, belum tentu mereka mencari Kalapi. Mungkin mereka mencari wanita cantik yang lain dan bukan Kalapi. Ah, kau ini belum-belum sudah ketakutan. Seperti anak kecil saja kau ini, Nyai. Loh, ini jelas rasa buruk, Ki. Apa kau tidak bisa merasakannya? Baru saja kau membawa perempuan cantik itu ke rumah ini. Baru saja dia tidur dan prajurit-prajurit Majapahit sudah datang kemari. Untung mereka tidak sampai menggeledah rumah kita. Ah, Nyai, sekalipun mereka menggeledah rumah kita, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Oh, jangan terlalu yakin. Nah, aku memang yakin, Nyai. Kalapi bukan wanita cantik yang mereka cari. Pasti wanita lain Ah, sudahlah, Nyai. Ah, aku tidak mau bertengkar denganmu, Nyai. Ini sudah terlalu malam untuk bertengkar. Ah, pokoknya Kalapi harus kawin dengan si Moha. Ah, kalau begitu terserah kau saja, Ki. Aku sudah memperingatkan. Nanti kalau ada apa-apa, aku tidak mau ikut bertanggung jawab. Ah, biarlah aku yang akan bertanggung jawab. Ah, kau ini makin tua makin bertambah rewel. Kau sendiri yang seringkali marah-marah karena si Moha belum juga kawin sampai sekarang. Nah, dan sekarang kau juga yang ngomel-ngomel. Ah, kadangkala aku sampai berpikir yang tidak-tidak, Nyai. Apa semua perempuan yang sudah tua selalu bawel? Ah, sudahlah, sudah ayo kita tidur, Nyai. Kalau prajurit-prajurit Majapahit datang lagi kemari, biarlah aku yang akan menghadapi mereka. Kita tidak melakukan kesalahan apa-apa. Mengapa mesti takut, Nyai? Ki Jambe dan istrinya segera melangkah meninggalkan ruangan pendopo. Nyai Jambe buru-buru masuk ke ruangan biliknya, sementara Ki Jambe masih berdiri di ruangan tengah. Dia termenung sesaat lamanya. Tiba-tiba dia bergegas melangkah menuju ke ruangan bilik anak laki-lakinya, Moha. Moha artinya tolo. Memang anak laki-laki Kijambe keadaannya sedikit memprihatinkan. Wajahnya sebenarnya cukup tampan, tapi dia mempunyai perangai atau watak ketolol-tololan. Ah, Moha, Moha, bangunlah Moha. Ah, moha. Oh. moha, bangunlah sebentar. Ada berita penting. Berita bagus untukmu. Ayo, bangun sebentar, Moha. Kau pasti senang mendengar berita ini. Ah, ada apa, Pak? Hmm, enak-enak tidur dibangunkan. Oh, oh. Dasar anak tolol. Hah? Mau tidur lagi ya? Eh, bangun dulu Moha, bangun. Ada berita penting untukmu. Kau pasti senang mendengarkannya. Aku masih ngantuk. Ini masih malam, Pak. Oh, aku mau tidur lagi ah. ah goblok. Dengar dulu Moha, dengar. Aku akan menyampaikan berita bagus untukmu. Dengar dulu. Ayo, bangun dulu sebentar. Oh, ini malah sekali. Oh, kerjamu hanya tidur dan makan. Wah, berita apa, Pak? Paling-paling hanya berita dagangan Bapak laris. Itu kan berita biasa, Pak. Ah, makanya, oh. dengar dulu, Moha. Ini tidak ada hubungannya dengan dagang. Hah, eh, Moha, apa kau masih ingin kawin? Apa, Pak? Kawin? Kawin sama kambing? oh, bocah edan. Kau mau kawin sama kambing? Hah? Sama kerbau? Ah, enak saja ngomong. Hmm. Kalau ada orang tua bicara, dengarkan baik-baik. Jangan asal menyahut saja. Orang tua senang kalau melihat anaknya hidup bahagia, Moha. Berita apa, Pak? Kalau Bapak mau mengawinkan aku, ya cepat aku kan. Bapak tidak senang kan punya anak menjadi perjaka tua? Cepat, Pak. Aku mau kawin. Kapan saja. Mau besok? Mau lusa? Wah, Moha, kamu ini kalau bicara seperti kentut saja. Nyerocos tidak ada ujung pangkalannya. Oh, oh kawin itu hmm. bukan barang yang sepele. Dan aku tidak mau anakku kawin secara sembarangan. Nah, sekarang dengar Moha. Aku sudah memperoleh calon yang tepat untuk menjadi istrimu. Nah, kau pasti bertanya-tanya, siapa perempuan itu bukan? Nah, kau tidak akan bisa menebaknya, Pak. Benar aku mau dikawinkan, Pak? sama siapa? Nah, kau pasti tidak akan bisa menebaknya. Ah, tapi kau hmm. pasti akan senang melihat calon istrimu itu. Pak, apakah dia cantik? Oh, dia bukan wanita sembarangan, Moha. Dia bukan hanya cantik. Oh, dia juga anggun. Dia lembut. Tidak seperti Ibiungmu itu. Tidak seperti Mbokmu itu. Sudah tua, kasar, dan cerewet. Pak, Pak, siapa wanita itu, Pak? Anaknya siapa? Asalnya dari mana, Pak? Dan namanya siapa? Ah, kau jangan ngiler dulu, Ma. <laughs> Pokoknya Pak? dia cukup cantik. Ah, dia pasti bisa menjadi seorang istri yang iya. baik. Namanya Kalapi. Kalapi? Anaknya siapa, Pak? Ah. Aku belum tahu dia berasal dari keluarga siapa. Hmm. Tapi yang jelas, dia bukan warga desa kita ini atau desa-desa tetangga kita. Dia berasal dari jauh mua. Ah, kalau memang kau nanti setuju, kita bisa berkenalan dengan keluarganya, Pak. Kita bisa bertandang ke rumah orang tuanya bersama-sama. Ah, sekarang tinggal kau, Moha. Kau mau tidak kawin dengan wanita cantik itu, uh, Mau, mau Pak. Tentu saja aku mau. Nah, belum lihat barangnya kok hmm. sudah mau. Ah, kau harus melihatnya dulu, Moha. Harus bisa menilai pribadinya dulu. Jangan langsung mau saja. Ah, kamu ini kawin seperti seekor sapi. Ah, kau mau lihat orangnya? Hah? apa Pak? Kau mau lihat orangnya sekarang? Eh, apa sekarang dia ada di sini, Pak? Dia sudah ada di rumah kita. Dia tidur di sana, di ruangan samping, di sebelah ruangan tidur biungmu. Nah, kalau kau mau melihatnya, mari kuantarkan. Tapi ingat, Moha. Iya, Pak. Dia sedang tidur pulas. Jangan kau ganggu dia. Kau boleh melihatnya dari luar. Intip saja dulu. Bagaimana mau? Baik, Pak. Aku mau melihatnya. Akan kuintip dia. Seperti apa wajahnya, potongan tubuhnya. Apa dia benar-benar cantik, Pak? Bagaimana menurut Bapak? Aduh, Moha, Moha. Kamu yang mau kawin, jangan tanya pada bapakmu. Bapak. Ah, kau sendiri yang harus menilainya, Moha. Ah, sudah cepat, lihat sana. Hati-hati, jangan sampai dia terbangun. Beres, Pak, beres. Uh, soal intip mengintip adalah soal pekerjaanku sehari-hari. Pak. Moha berjalan mengendap meninggalkan ruangan biliknya. Pemuda yang berwajah ketolol-tololan itu melangkah menuju ruangan berdinding papan kayu. Sesampai di depan pintu dia berhenti. Kemudian dia membungkuk dan mulai mengintip ke dalam melewati sela-sela dinding. Moha melihat seorang wanita cantik tidur terlentang di atas ranjang. Rambutnya tercurai ke lantai. Wajahnya manis menantang, tenggelam dalam taram temaram cahaya pelita di sudut ruangan. Aduh, Aduh, ampun para dewa. Cantiknya wanita itu. Apakah benar dia akan menjadi istriku? Hmm, kalau memang benar Bapak mau mengawinkan aku dengan wanita itu, aduh, alangkah senangnya, aduh, alangkah beruntungnya nasibku. Si Moha tidak akan menjadi bahan tertawaan orang lagi. <laughs> Si Moha tidak akan lagi menjadi perjaka tua dan diolok-olok gadis tetangga. <laughs> Hmm, benar-benar cantik. Wih, luar biasa. Aduh, tubuhnya montok. Alisnya tebal. Bibirnya tipis. Dan hidungnya kecil mungil. Hmm, hmm. kalau aku tidak mau dikawinkan dengan wanita itu, namanya si Moha sudah tidak waras lagi. Aku bisa menyesal seumur hidupku. Oh Bapak, oh Biu, aku mau, aku mau kawin dengannya, aku mau Pak. anak laki-laki juragan gerabah yang berwajah ketolol-tololan itu mengintip di sela-sela dinding. Matanya melahap sesosok tubuh yang tergolek di atas ranjang, di dalam ruangan yang taram temaram oleh cahaya pelita. Tubuh seorang wanita cantik, rambutnya yang panjang tergerai ke lantai ruangan. Ah, aduh biung, cantiknya. Ih, benarkah dia akan menjadi istriku? Huh? apakah dia mau menjadi istriku? Tapi kata bapak, aku akan dikawinkan. Aku akan dikawinkan dengan seorang wanita cantik. Pasti dialah orangnya. Aduh, Piu, cantiknya. Aduh, bisa mabok aku dibuatnya. Aduh, Bapak, aduh, Piu. Aku mau, aku mau kawin dengan perempuan itu. Aku mau menjadi suaminya. Bapak, buka pintunya, Pak. Bium, buka pintunya, Bium. Ada apa, Moha? Iya, malam-malam begini bikin ribut saja. Bapak, Ada Biu, apa? aku mau. Aku mau kawin dengan perempuan itu. Aku sudah melihatnya. Aku mengintipnya dari sela-sela dinding. Aduh Bapak, aduh biu, Cantik sekali. Luar biasa. Seperti bulan purnama tanggal 15. Aduh, aduh. Kalau sampai kawin dengan wanita secantik itu, uh, aku bisa gila. Apa katamu? Ah, kau bisa gila? Ah, kalau begitu, kau lebih baik tidak usah kawin dengannya. Eh, bukan begitu, Pak. Maksudku, Maksudku, kalau kawin dengan perempuan secantik itu, aku bisa bahagia sekali, Pak. Aku akan senang sekali. Bukankah tugas orang tua membuat anaknya senang dan bahagia? Uh, iya, memang benar, Moha. Tugas Bapak. orang tua itu membuat anak-anaknya bahagia. Tapi setelah punya istri nanti, Kau tidak boleh bermalas-malas ya Moha. Iya. Kau harus mulai belajar bekerja untuk menghidupi keluargamu sendiri, Moha. Hmm. Kau tidak bisa tidur sepanjang hari. Kau tidak bisa duduk ongkang-ongkang kaki sambil menadahkan tangan minta suap dari orang tua terus-menerus. Kau harus belajar hidup mandiri, anakku. Beres, Biung. Beres, Bapak. Pokoknya kalau aku sudah kawin dengan perempuan cantik itu, aku akan menjadi laki-laki dewasa. Tapi kalau tidak jadi kawin, ya terpaksa aku menjadi anak-anak terus. Kasihan kan Bapak? Kasihan kan Bio? Ah, sudah, sudahlah. Jangan banyak omong. Aku pusing mendengar omonganmu yang tidak karuan itu. Moha, jadi kau sudah melihat orangnya? Sudah, Biung. Dia tidur pula sekali di ruangan biliknya. Aku mengintip dari sela-sela dinding. Aduh, Biung, rambutnya panjang, hitam dan ikal mayang. Rambutnya tergerai sampai ke lantai ruangan. Dia seperti seorang bidadari. Uh, sungguh-sungguh bidadari yang baru turun dari kayangan. Tapi kapan, Biung? Kapan, Pak, aku kawin dengannya? Besok atau besok lusa? Sabar. Oh. Sabar, Moha. Semua harus direncanakan dulu. Hmm, Manusia bukan gerombolan kambing hutan, tahu? Kita tidak bisa kawin begitu saja. Kita harus merencanakan jauh-jauh hari. Ah, iya, iya Moha. Kambing atau sapi saja sekarang ini kawin ada tata caranya, apalagi manusia moha. Pokoknya kau tidak usah buru-buru, tenang saja. Bapak dan biungmu yang mengurus segala sesuatunya. Pokoknya sebentar lagi kau akan punya istri moha. Kau akan punya istri yang cantik jelita. hebat, hebat sekali. Bapak hebat. Biung juga hebat. Dan aku juga hebat. Pak, pokoknya beres ya Pak. Beres ya Biung. Fajar pagi datang, matahari bersinar cemerlang menembus pucuk-pucuk daun. Kalapi menggeliat di atas ranjang bagaikan seekor kijang betina yang sedang bermalas-malasan. Tiba-tiba dia terkejut. Moha duduk di tepi pembaringan dan menatap kepadanya sambil tersenyum ramah. Ramah tapi tolol. Oh, ah, oh, ah, siapa? Siapa kok ini? Diamlah. Ah, aku tidak akan mengganggumu. Ah, kalau masih mengantuk, Tidur saja lagi, dan aku akan menunggumu di sini. Ya? Kau tidak percaya? Hah? Aku tidak akan mengganggumu. Hah? Aku bahkan tidak akan menyentuhmu. Tidur sajalah kalau masih mengantuk. Siapa kau ini? Aku belum mengenalmu. Namaku Moha. Aku anak laki-laki Nyai dan Ki Jambe. Oh, Aku boleh duduk di sini, Kang? Oh, jangan. Eh? Pergilah. Tinggalkan aku sendirian di eh? sini. Eh? Aku hmm, aku masih merasa kikuk di sini. Ah, tidak usah kikuk, tidak usah canggung. Anggap saja rumah sendiri. Bagaimanapun juga, ini bukan rumahku sendiri. Aku hanya menumpang untuk beberapa malam saja. Apa? Jadi kau akan pergi dari sini? kau hanya menumpang beberapa malam? Ah, tidak mungkin. Kau tidak akan pergi dari rumah ini. Kau akan tinggal di sini untuk selama-lamanya. Aku harus segera pulang ke desa kelahiranku. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Eh, kalau kau menjadi istriku, kau harus tinggal di sini bersamaku. Ya bukan? <laughs> Jangan berkata tidak. Aku tahu Kau hanya berpura-pura saja. Kau tidak mungkin pergi dari rumah ini, sebab kau akan menjadi istriku. Menjadi istrimu? Iya. Aneh sekali. Aku, aku bahkan baru pertama kali ini bertemu denganmu. Bagaimana tiba-tiba aku akan menjadi istrimu? Kita belum saling mengenal. Eh, aku sudah tahu siapa kau. Namamu Kalape, bukan? Iya. Aduh, Kalabe, luar biasa. Baru pertama kali ini aku melihat seorang wanita cantik bagaikan seekor burung merak. uh, <laughs> namamu cocok sekali. Huh? Eh, bukankah Kalapi artinya burung merak? <laughs> Aduh Kalapi, janganlah kau pergi. Tinggallah di sini saja. Huh? Kau akan menjadi istriku, istri Moha. <laughs> Kita akan hidup bahagia, ya. Percayalah, kita nanti akan menjadi juragan gerabah seperti orang tuaku. Hah? Kita akan mempunyai banyak anak, ya. Ah, kau akan selalu melahirkan setiap tahun. Hah? Eh? Kau akan melahirkan anak-anakku. Hmm, bagaimana Kalapi? Kau mau menjadi ibu dari anak-anakku? Oh, Hah? jangan. Jangan dekat-dekat. Pergilah. Tinggalkan aku sendiri. Ah, jangan begitu. Kita ini calon suami istri kan? Kita harus bergaul lebih akrab. Aduh, Kalapi. Oh. halus sekali. Oh, jangan. Lepaskan. Lepaskan tanganku. Aduh. Tanganmu halus, jari-jarimu lembut, dan aduh, lehermu indah kalapi. Kau benar-benar seperti seekor burung merak. Aku Aku aku suka padamu, Kalapi. Kau harus menjadi istriku. Kau tidak akan kulepaskan lagi. Kau harus tetap tinggal di sini dan menjadi istri Moha. Aduh, Kalapi. Kau benar-benar membuatku mabok kepayang. Oh, Kalapi. Oh, Kalapi. Oh, jangan. Oh. Jangan sentuh aku. Eh, eh, jangan. Eh, Lepaskan aku. Ayolah Kalabe, jangan malu-malu. Ah, kita akan menjadi suami istri. Jangan sungkan-sungkan. Orang tuaku tidak apa-apa. Mereka memberi restu kepada kita. Bahkan mereka sudah merencanakan perkawinan kita. Ayo Kalabe, ayo, ayo, ayo. Jangan, ayo. lepaskan aku. Lepaskan. Ah, lepaskan. Jangan Moha, jangan Moha. Aku harap jangan. Lepaskan aku. Aduh, eh? apa yang kau lakukan ini? Eh? Lepaskan! Eh? Lihatlah, lihatlah. Ah. Siapa mereka yang datang? Aduh, Bapak. Aduh, Biung. Kalian ini mengganggu saja. Aku sedang... Uh, aku sedang bercumbu rayu dengan calon istriku. Hah? Maafkan kelakuan anakku, Kalapi. Iya. Dia memang... Ya, maklumlah dia hanyalah seorang pemuda desa. Dia tidak begitu tahu soal tata krama. Dan lagi, dia seorang pemuda yang belum cukup berpengalaman. Maafkan anakku ya Kalapi. Tidak apa, Nyai. Untung Nyai dan atis segera datang. Ah, bagaimana tidurmu semalam, Kalapi? Apakah cukup nyenyak? Udara dingin sekali. Aku tidur nyenyak. Aku baru saja terbangun dan tiba-tiba Moha sudah duduk di tepi ranjangku ini. Moha? Iya, Bapak. Ah, ayo, kau ke belakang sana. Awasi orang-orang yang sedang bekerja. Dalam tiga hari ini, piring-piring dan mangkok-mangkok gerabah pesanan harus segera dikirim. Kau ini sudah semakin besar. Kau harus belajar bekerja dengan baik. Cepat, ke belakang sana, Moha. Baik, Bapak. Ayo, Kalapi. Hah? Ayo, Kalapi. Ayo. Ayo kemana? Apa maksudmu? Cepat, Moha. Kerjakan perintah bapakmu. Kau tidak usah mengurus Kalapi. Moha, mengapa kau masih berdiri di situ? Cepat pergi ke belakang sana. Awasi orang-orang itu supaya mereka bekerja dengan baik, Moha. Baik, Biung. Tapi, anu Yung, Biung dan Bapak jangan bohong ya. Pokoknya anu, pokoknya... Ah, sudahlah, jangan ngomong lagi. Cepat ayo ke belakang sana. Begini Kalapi, sebenarnya ada satu hal yang penting yang ingin kami bicarakan denganmu. Soal apa Ki Uh, uh, soal uh, soal apa ya? Uh, coba kau saja yang bicara Nyai. <laughs> Kau perempuan, kau lebih pantas bicara dengan Kalapi. Begini Kalapi, kami hanya ingin tahu sedikit tentang dirimu. Apakah apakah kau mempunyai suami? Hmm, tidak, Nyai. Iya. Sekarang tidak. Tapi aku pernah mempunyai suami. Oh, jadi kau sekarang ini sudah menjanda? Ya, begitulah. Aku seorang janda. Apakah kau apakah kau tidak berniat untuk berumah tangga lagi? Aduh, Nyai. Mana ada yang mau denganku? Aku ini seorang wanita desa. Aku berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ah, sudahlah. Kau tidak perlu kecil hati, Kalapi. Kalau kau mau, aku sanggup mencarikan jodohmu. Jodoh yang sangat serasi. Ah, bagaimana? Ah, sudahlah. Pokoknya kau pasti senang. Aku tidak bermaksud buruk. Aku justru kasihan melihat nasibmu. Sepertinya kau hidup terlunta-lunta. Ah, karena itu, aku mempunyai niat yang baik. Aku ingin menolongmu, Dok. Aku ingin mengangkat derajatmu. Tapi, ya, terserah. Aku tidak bisa memaksa. Kau bebas menentukan pilihanmu. Tapi sebaiknya kau terima saja daripada kau hidup menjanda terus-menerus. Apa senangnya hidup menjadi seorang janda? Malam-malam tidur sendirian, kedinginan, kesepian. Kalau tiba-tiba kau mempunyai suami, kan jadi lain. Hidup menjadi lebih hangat, lebih mesra, lebih ada artinya. <laughs> betul tidak? Coba jawab dengan jujur. Betul tidak? Ki, kau ini bagaimana toh? Katanya aku yang disuruh bicara. Dan sekarang tiba-tiba kau nyerocos saja. Kalau begitu, ya sudah. Aku akan diam saja. Silakan bicara. Biarlah aku diam saja. Ki. Aduh, jangan begitu, Nyai. Aku tidak bermaksud memotong pembicaraanmu. Aku kan hanya membumbui saja. Ayolah Nyai, teruskan. Teruskan bicaramu. Begini Kalapi, iya Nyai. Kami mempunyai seorang anak laki-laki. Kau mungkin sudah melihatnya. Namanya Moha. Oh, maksud Nyai pemuda itu tadi ya, ya betul. Dia itulah anak laki-laki kami. Anak kami satu-satunya. Nah, kalau tidak salah, dia sekarang ini berumur 22 tahun. Sebenarnya ya masih cukup muda kan? Dan dia juga mempunyai wajah yang lumayan. Memang dia itu agak tolong. Tapi sebenarnya dia tidak begitu bodoh kok Kalapi. Dia hanya kurang bergaul. Itulah sebabnya dia nampak tolol. Tapi sebenarnya dia tidak benar-benar tolol. Dia cukup cerdas Kalapi. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa bekerja apa saja. Ya, hanya kadang-kadang dia memang sedikit malas. Maklumlah Kalabi, dia anak kami satu-satunya. Jadi wajar kalau dia sedikit manja. Ah, kok ini ngomong apa, Nyai? Kok malah mutar-mutar terus? Langsung saja pada pokok persoalannya, Nyai. Dasar laki-laki. Serahkan soal ini padaku, Toki. Kau diam saja di situ. Ah, Orang ngomong harus diatur. Ngomong itu juga ada seninya loh. Jangan hanya ceplos-ceplos saja. Ah, kalau kita ini kambing, maka kita hanya bisa embek, embek, ya toh? Tapi kita kan manusia. Ngomong juga harus diatur. Tidur harus diatur. Makan juga harus diatur. Masa begitu saja kok tidak tahu Toki? Ya sudah, sudahlah. Teruskan Nyai. Mudah-mudahan saja aku tidak jadi mengantuk. Kalau ngantuk ya tidur sana. Enak saja. Ah, jadi begitulah Kalapi. Kami mempunyai anak laki-laki yang bernama Moha. Ya. Sampai sekarang Moha belum mempunyai istri. Padahal kami sudah merindukan seorang menantu, apalagi seorang cucu. <laughs> waduh, waduh. Kami tidak bisa membayangkan loh betapa bahagia hidup kami kalau segera diberi momongan seorang cucu. <laughs> Karena itu Kalapi, kalau misalnya kalau misalnya kau bersedia, kau tidak keberatan. Wah, kami senang sekali. Kami senang sekali mempunyai seorang menantu seperti kau. sungguh Kalapi, kami tidak biasa berdusta. Dan kami juga tidak berbahasa basi. Kami berkata, yang sejujurnya. Hmm. Tapi kalau misalnya kau keberatan, karena kau sudah mempunyai calon sendiri, kau sudah mempunyai pilihan hati sendiri, ya sudah. Tentu saja kami kecewa. Tapi tidak apa. Lagi pula bukan berarti si Moha, anak laki-laki kami itu tidak laku kawin. Banyak kalapi, banyak sekali yang mengharapkan si Moha menjadi suaminya. Masalahnya ya, itu tadi. Kalau perempuannya mau, si Moha tidak mau. Kalau si Moha senang, perempuannya ganti tidak mau. Nah, jadi sampai sekarang ya Si Sinoha tetap saja menjadi seorang perjaka. Tapi bukan perjaka tua ya. <laughs> Umurnya baru 22 tahun kok. Masih jauh untuk dikatakan sebagai perjaka tua. Hmm. Ah, bagaimana Kalapi? Mudah-mudahan saja kau bersedia Bagaimana ya Nyi? Rasa-rasanya aku belum bisa menjawab sekarang. Ah, tidak, tidak usah dijawab sekarang, Kalapi. Kau pikir-pikir saja dulu. Iya, pikir-pikir saja dulu. Timbang-timbang saja dulu, ya. Kalau nanti kau sudah memperoleh kepastian, nah, kami senang sekali mendengar jawabanmu. Baiklah, kami akan menunggu Kalapi. Kami akan sabar menunggu. Wah, bagaimana ya? Masa aku harus kawin dengan Moha? Pemuda setengah tolol itu. Aduh, rasa-rasanya aku tidak sampai hati setelah gagal menjadi wanita persembahan, tiba-tiba kok ada tawaran seperti ini. Bagaimana ya? Sulit sekali untuk memutuskannya. Benar-benar sulit. Kalau Petrus berpikir, berpikir dan berpikir, kepalanya menjadi pusing sendiri. Dia masih menimbang-nimbang untung ruginya menjadi istri Moha, pemuda setengah tolol itu. Lucu. Lucu sekali nasibku ini. Setelah gagal menjadi seorang wanita persembahan, akhirnya ada tawaran seperti ini. Tapi, kalau untuk pulang ke desa kelahiranku, rasanya malu sekali. Bagaimana akan kusembunyikan mukaku? Aku malu sekali menghadapi teman-teman, menghadapi orang tuaku sendiri. Tapi <gasps> Untuk kawin dengan si Moha, rasa-rasanya, aduh, bagaimana aku bisa mempunyai seorang suami setengah tolol? Nanti aku ketularan tolol. Tapi kalau dipikir-pikir, boleh juga. Kijambe orang kaya, sekalipun warga biasa, dia cukup kaya raya. Dia seorang saudagar gerabah yang berpengalaman luas dan berhasil. Kalau aku kawin dengan Moha, aku pasti akan ikut mewarisi dan menikmati kekayaannya. Hmm, bagaimana ya? Nyai Jambe. Aduh, gak rapi. Ayo, dok, masuklah. Kami sedang bercakap-cakap. Kami sedang membicarakan tentang dirimu. Ayo, masuklah, masuk. Ah, masuk saja, Galapi. Kebetulan sekali kau datang. Maaf, apakah Apakah aku telah mengganggu Aki dan Nyai? Oh, tidak. Sama sekali tidak. Ayo, duduklah. Dan marilah kita ngobrol bersama-sama. Iya. Kau tidak usah gelisah, Kalapi. Kami memang sedang menunggu jawabanmu. Tapi kau bisa memikirkannya barang dua atau tiga hari. Kami tidak buru-buru kok. Ah, dan lagi, kalau misalnya kau keberatan, katakan saja terus terang. Kami tidak apa-apa. Kami tidak akan marah, dok. Hmm, anu nyai, ah, anu aki, aku sepertinya aku sudah bisa memberikan jawabannya sekarang. Oh, ah, apa? Kau akan menjawab sekarang. Ah, bagaimana Kalapi? Kau tidak keberatan bukan? Oh, mudah-mudahan saja begitu. Ayo Kalapi, katakan. Katakan bahwa kau bersedia menjadi istri Moha. Katakan bahwa kau bersedia menjadi menantu kami. Katakan bahwa kau bersedia kawin dengan anak kami. Jangan begitu, Toki. Biar dia sendiri yang mengatakannya. Ah, belum tentu dia akan memilih anak kita untuk dijadikan suaminya. Ya. Anu, Nyai. Setelah kupikir-pikir lebih jauh, sepertinya... Eh, anu, Nyai. Sepertinya aku dapat menerima tawaran Nyai dan Aki Jambe. Nah, apa kataku? Apa kataku, Nyai? Dia setuju. Dia setuju, bukan? Aduh, girangnya hatiku. Hah, luar biasa. Ini baru berita gembira. Aduh, Kalabi. Cantik sekali kau ini, dok. Tenang, Toki. Tenang. Jangan bertingkah laku seperti orang yang tidak waras begitu. tenang ah, tenang sajalah. Ini memang berita yang menggembirakan, tapi kita harus dapat menahan diri toh. Eh, jadi bagaimana Kalapi? Benar-benar kau setuju? Kau bersedia menjadi istri anak kami? Iya, Nyai. Aku setuju. Aku bersedia. Nah, beres. Kalau begitu persoalan ini sudah beres. Sudah selesai. Pokoknya kau tidak usah khawatir, Kalapi. Kau akan hidup senang untuk selama-lamanya. Kau akan hidup bahagia bersama Moha. Kau akan mewarisi seluruh kekayaan Kijambi. Lihatlah, coba lihat kebun di belakang rumah ini. Tanah ini sampai di sana. Semua adalah milik Kijambi. Seluruhnya tidak kurang dari empat puluh kerosa. Dan kalau kau berjalan ke sebelah timur, kau akan menemukan daerah persawahan. Kau tahu berapa kerosa sawah yang kumiliki sekarang ini. Ayo, katakan Nyai. Katakan berapa kerosa sawah yang kita miliki sekarang ini. Iya. Hmm, kalau tidak salah hitung, semuanya ada 50 kerosa. Ya, ya, ya, 50 kerosa. Ah, dengar itu, Kalapi. 50 kerosa sawah. Dan aku juga mempunyai ternak yang cukup banyak. Setiap hari, telur bebek-bebekku tidak kurang dari 100 butir. Aku juga mempunyai 50 ekor kambing yang gemuk-gemuk. Dan aku mempunyai 25 pasang sapi. Kalau kau tidak percaya, aku akan menunjukkannya. Sekarang juga aku akan menunjukkan kepadamu. Tidak usah Ki Jame. Tentu saja aku percaya. Kau seorang pekerja yang tekun. Tentu saja kau berhasil. Tapi Kijambe, apakah apakah aku nanti juga boleh memiliki semua itu? Oh, tentu saja. Tentu saja, Ndok. Ah, bagaimana tidak? Kalau kau kawin dengan si Moha, kau akan menjadi anggota keluarga ini. Kau akan menjadi menantuku. Dan dari perutmu akan lahir cucu-cucuku. Bukankah ini mengembirakan sekali? Jangan khawatir, Kalapi. Apa yang dimiliki oleh Kijambi juga akan dimiliki oleh Kalapi. Nah, apa kau sudah puas sekarang, Kalapi? Iya, aku puas Jambi. Terima kasih. Terima kasih atas tawaran yang sangat menyenangkan ini. Nah, sekarang, ah, sekarang bagaimana? Ah, sekarang bagaimana, Nyai? Bagaimana apanya, Toki? Ah, ah, anu, sebaiknya kau temui si Moha. Ya, kalian harus bergaul lebih akrab lagi. Kalian akan menjadi suami istri. Karena itu, kalian harus saling mendekatkan hati masing-masing. Ayo Kalapi, carilah Moha. Dialah calon suamimu nanti kalian pasti hidup rukun. <laughs> Mudah-mudahan saja, Ki. Mudah-mudahan saja. Malam harinya, Rumah kediaman Kijambe kelihatan tenang. Para pembantunya sudah tidur. Suasana sunyi, lengang. Pada saat itulah pintu ruangan bilik Kijambe terkuak perlahan. Kijambe menutup kembali pintu sebelum melangkah mengendap-endap menuju ke ruangan bilik di mana Kalabi ditempatkan. Nyai Jambe berjalan mengiringi di belakangnya. Mereka nampak ragu-ragu. Mereka berdiri di depan pintu. Ah, Aku yakin si Moha ada di dalam, Nyai. Apakah dia akan seberani itu, Toki? Ah, kau perempuan, Nyai. Jangan meremehkan laki-laki. Si Moha, anak kita itu sebenarnya seorang pemberani. Kau akan membuktikannya sendiri nanti. Diamlah, Nyai. Jangan ribut. Aku akan mengintip ke dalam. Aku akan melihat apa yang dilakukan si Moha terhadap wanita cantik itu. Ah, mudah-mudahan dia mampu berbuat sebagai layaknya seorang laki-laki. Sudah lagi, jangan cerewet. Lakukan saja, lakukan. Kijambe membungkukkan punggungnya dan mulai mengintip dari sela-sela dinding bilik. Sementara Nyai Jambe berdiri merapat ke dinding dan dia nampak tidak sabar. bagaimana, Ki? Apa benar si Moha ada di dalam? Aduh, hebat, Nyai. Hebat sekali anak kita. Ah, kurang asam. Aku jadi teringat masa muda kita, Nyai. Eh, apa yang kau lihat, Ki? Apa yang kau lihat? Ah, Nyai, dia di pangku. Aduh, aduh, kurang asam si Moha. Ah, Kalapi di pangkunya, Oh, lihatlah Nyai, Kalapi api di lehernya. Waduh, waduh. Kalau seperti ini, naga-naganya kita bakal benar-benar punya cucu, Nyai. Kita bakal punya cucu. <laughs> si Moha pasti akan kawin dengan Kalapi. Hah, lihatlah, Nyai. Mereka bermesraan. Aduh, mereka berjumur rayu. Aduh, Nyai, setan alas. Jangan keras-keras, Toki. Nanti mereka malu kalau sampai tahu kita inti. Jangan keras-keras. Waduh, waduh, Nyai. Sepertinya Kalapi sudah mulai bertekuk lutut di depan anak kita, Nyai. Aduh, aduh. Lihatlah, Nyai. Lihat. Kau lihat sendiri, Nyai. Supaya nanti kau tidak menyesal. Anakmu hebat sekarang, Nyai. Si Moha hebat. Dia bukan bukan pemuda tolol lagi, Nyai. Tidak, Ki. Kau saja yang memimpin. Aduh, Nyai. Kau harus melihatnya. Kalau tidak, kau akan menyesal nanti. Ayo, Nyai. Lihat saja sendiri. Lihat saja sendiri, Nyai. Ah, tapi awas, jangan sampai ngiler ya. Tidak. Aku malu, Ki. Masa anak sedang bermesraan kok kita intip? Ah, ya tidak apa-apa, Nyai. Kan mengintip anak sendiri. Ayolah, Nyai. Mumpung mereka masih bermesraan. Mumpung Kalapi masih duduk di pangkuan anak kita. Aduh, aduh. Ada apa, Toki? Kau ini melihat apa? kau aduh aduh begitu? Apa yang kau lihat? Cepat katakan. Cepat laporkan kepadaku. aku ingin tahu apa yang kau lihat, Loki. Ah, kau ini munafik, Nyai. Kalau mau ngintip, ngintip saja, Nyai. Jangan pura-pura menjadi orang suci. Apa salahnya mengintip anak sendiri? Ah, tidak, Nyai. Kita tidak akan berdosa. Paling-paling mata kita menjadi bintit. Ah, biar saja bintit. Tiga hari juga sembuh, Nyai. Ayolah, Nyai. Mumpung mereka belum selesai. Cepat, Nyai. Nyai Jambe buru-buru membungkukan punggungnya, sementara Ki Jambe menggeser berdirinya. Dan wanita setengah tua itu pun mulai mengintip ke dalam. Aduh, Kalapi. Hmm? bisa membuatku kelengger kalau begini. Hm. Mengapa harus kelengger, Kakang Moha? Seharusnya kau justru merasa bahagia sekali. Iya bukan? Kau bahagia bukan? Eh, a aku seperti tertimpa gunung emas, Kalapi. <laughs> Kau senang tertimpa gunung emas itu? Iya, sekalipun aku harus kehilangan kepala, aku merasa senang, sayang. <laughs> Aku rela kehilangan kepalaku asal aku dapat duduk seperti ini. <laughs> Asal aku senantiasa bersamamu. <laughs> Asal kau berjanji mau menjadi istriku. Hmm? Ah, jangan kakak Moha. Ah? Kalau kau sampai kehilangan kepala, bagaimana kita bisa berjumpa rayu? <laughs> Ih, serem sekali. Bagaimana aku bisa bermesraan dengan orang tanpa kepala? Waduh, kau membuatku mabok, Kalapi. Kau tidak minum tua, mengapa harus mabok? Kau lebih keras dari tua. Kata-katamu, senyumanmu, lagak lagumu, pandangan matamu. <laughs> Jauh lebih memabokkan dibanding tua yang paling keras. Aku juga merasa bahagia sekali, Kakang Moha. Hmm? Aku senang mendapat jodoh di rumah ini. Hah? Kau tidak akan menyesal? Tidak. <laughs> Aku seorang pemuda tolol. Lihatlah, bukankah wajahku ketolol-tololan? Siapa berani berkata calon suamiku tolol? Suruh datang kemari. Akan kulabrak dia. Tidak, Kakang Moha. <sighs> Kau tidak tolol. Kau cukup tampan. <laughs> Badanmu tinggi besar. Kau seperti seekor kuda yang gagah. Aku yakin kau juga akan gagah di atas ranjang. aduh, Kalapi. Jangan berkata seperti itu. Bisa mati aku. Bisa kelengar benar-benar aku. Marilah kita kelengar bersama-sama, Kakang Maha. Eh, oh ya, Kalapi. Nanti kalau kita sudah menjadi suami istri, kita pasti akan mempunyai anak. Tentu saja kecuali salah satu di antara kita mandul. Ah, tidak. Itu tidak mungkin terjadi. Aku adalah seorang laki-laki subur dan kau adalah seorang perempuan gembur. <laughs> kita akan mempunyai anak banyak. Hmm? <laughs> eh, kau boleh melahirkan setahun sekali. Huh? Kalau perlu, setahun dua kali. Aduh, Kakang Moha. Aku tidak mau menjadi seperti kucing. Kau tidak perlu menjadi kucing, sayang. Kau cukup menjadi istriku saja. Hmm? Istriku yang melahirkan anak-anakku yang lucu. <laughs> iya kan? Kakang Moha. <laughs> iya, Kalapi. Kau tidak menyesal mempunyai istri seperti aku? Ah. Tidak. Coba perhatikan baik-baik. <laughs> Aku hanyalah seorang wanita desa. Aku seorang warga desa biasa. <laughs> Aku tidak mempunyai keistimewaan apa-apa. Sedangkan kau, kau adalah anak seorang saudagar gerabah yang kaya raya. Ah. Aku takut, Kakang Moha. Aku takut suatu saat nanti kau menyesal. Lalu aku kau usir dari rumah ini. Oh, Hatiku tentu akan sedih sekali. Ah. Aku pasti akan terlunta-lunta. Aku tidak mau, Kakang. Aku tidak mau kau usir. Jangan ya. <laughs> Jangan kau usir aku. Jangan suruh aku pergi dari rumah ah, ini. Sudahlah, Kalapi. Jangan membuat hatiku menjadi sedih. Hmm? Siapa yang mengusirmu? justru aku akan merasa bahagia jika kau mau tinggal bersamaku untuk selama-lamanya. <laughs> Ah, jangan pergi kemana-mana ya. Kita akan menjadi pasangan yang setia, jujur, dan setia. oh, Kakang Moha, huh? Kakang Moha, huh? Kau adalah benar-benar calon suamiku. Oh, <laughs> calon suamiku. Ah. Peluklah aku. Ah. Dekaplah aku ini. Dekap erat-erat. Ah. Aduh, Kalabe. Mati aku sekarang. Mampus kau, Boha. Ada apa, Nyai? Kok kakimu ah, menjadi gemetaran begini? Ada apa, Nyai? Aku, aku gemetar karena gembira, Ki. Eh, aku benar-benar bahagia. Eh, lihatlah, si Moha. Anak kita, si Moha. Ah, minggirlah, Nyai. Coba ganti aku yang mengintip, Nyai. Ah, nanti dulu, Ki. Aku baru sebentar, kan nanti dulu. Aduh, Moha, apa yang kau lakukan itu anakku? Aduh, pintar sekali loh kau sekarang. Sudah menjadi dewasa kau malam ini. Tentu saja kau tidak pantas lagi bermanja-manja di depan orang tuamu. Lihat saja, berani sekali kau Moha. Hebat sekali kau Moha. Kiki, dia memeluk Kalapi. Lihat lagi. Waduh, eh, eh, eh, dia, dia memeluk Kalapi. Aduh, pelukannya erat-erat. Aduh, belajar dari mana toh anak itu? Oh, sudah Nyai, ganti aku yang mengintip. Ah, kau sudah cukup lama. Ayo, cepat minggir. Nanti aku tidak kebagian adegan yang menyeramkan, Nyai. Cepat, minggir, Nyai. Nah, begitu. Kau tunggu saja di sini, biar aku yang mengintip, dan aku akan melaporkan kepadamu. Aduh, Nyai, mereka tidak duduk lagi sekarang. Aduh, Nyai, mereka... Aduh, aduh, aduh, aduh Nyai. Ada apa, Ki? Ah, apa yang mereka lakukan? Cepat kau katakan, Ki. Ah. Laporkan padaku. Laporkan cepat. Sabar, Nyai, sabar. Jangan ribut, aduh. Gantian Nanti mereka tahu, wah, bubar semuanya, Nyai. Wah, kau jangan menggoda aku, Toki. Kau harus mengatakan apa yang kau lihat di dalam sana. Awas, kalau kau mempermainkan aku ya. Waduh, waduh, iya, bagus Moa, bagus sekali. Waduh, kau benar-benar anak bapak. Aduh Moha, kau oh, benar-benar anak Ki Jambi. Ah, waduh, waduh, kau ternyata seorang laki-laki tulen. Oh, siapa sekarang yang berani mengatakan Moha anak Ki Jambi seorang pemuda tolol? Hah, lihat saja. Aduh, gagah sekali, hebat sekali. Ki, apanya yang hebat? Apa yang dilakukan anak kita? Dan dan bagaimana Waduh, dengan Kalapi? Luar biasa, Nyai. Aku tidak menduga. Aku tidak menduga sama sekali. Aduh, sama sekali aku tidak menduga si Moha akan sehebat itu. Oh, lihat saja Nyai, lihat. Oh akan menyesal nanti. Lihat sini, coba, lihat sini. Iya, coba sini. Biar kulihat sendiri, Toki. Ah, kok ribut sekali. Kau minggir ke sebelah sana, Ki. Biar kulihat sendiri. Eh, eh, eh bagaimana Nyai? Apa yang kau lihat? Wah, hebat bukan? Si Moha hebat sekali bukannya ya? Aduh. Si Moha kakakku. Si Moha. Ki Jambe dan istrinya merasa lega dan gembira. Anak laki-laki mereka sebentar lagi akan menemukan jodohnya apalagi setelah mereka mengintip ke ruangan bilik di mana Kalapi ditempatkan. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Moha dan Kalapi bercumbu rayu. Malam itu juga, Ki Jambi dan Nyai Jambi mengadakan pembicaraan penting. Ah, bagaimana Nyai? Apa hatimu sudah merasa puas sekarang? Aduh, puas Ki. Puas sekali. <laughs> Ternyata anak kita tidak begitu tolol ya. Ternyata Moha dapat menunjukkan watak seorang laki-laki yang baik. Iya, iya, Nyai. Watak seorang laki-laki yang tulen. Benar, Ki. Watak seorang laki-laki tulen. Seperti bapaknya. <laughs> nah, sekarang kita harus membuat rencana, Nyai. Uh, maksudku, rencana perkawinan Moha. Bagaimana menurut pendapatmu, Nyai? Uh, ada usulan? Oh, atau ada saran-saran? Apa tidak terlalu terburu-buru, Toki? Ingat, Moha dan Kalapi baru hari ini bergaul. Ya, tentu mereka belum begitu akrab, toh. Apa tidak menunggu sebulan atau dua bulan lagi? Ah, Nyai, untuk apa menunggu terlalu lama? Ah, Kalapi sudah bersedia. Sedangkan Moha nampaknya sudah sangat gatal. ah Tunggu apa lagi, Nyai? Ah, Sudah, jangan diundur-undur. Nanti malah batal lagi. Ah, kalau sampai batal, waduh, Nyai, kita menemui kesulitan lagi. Persoalan moha menjadi berjaga tua timbul lagi, Nyai. Nah, karena itu, sebaiknya kita percepat saja. Lebih cepat, lebih baik, Nyai. Lalu bagaimana rencanamu? kapan kira-kira mereka akan kita kawinkan, Ki? Ya, kapan saja, Nyai. Tapi jangan terlalu lama. Dan yang penting, Nyai, kita harus mengadakan pesta besar. Aku sudah kesal sekali melihat warga desa kita ini. Mereka sepertinya sangat meremehkan Moha. Moha jadi perkunjingan orang. Semua bicara tentang Moha. Kalau bicara yang baik-baik, Aku tidak apa-apa, tapi mereka menyindir-nyindir terus. Mereka mengatakan, Moha tidak laku kawin karena punya kelainan jiwa. Hah, coba, apa hatiku tidak pegal, Nyai? Apa hatiku tidak sakit mendengar perkunjingan seperti itu? Hah, nanti, nanti mereka akan melihat sendiri. Mereka akan menyaksikan Moha menggandeng istrinya yang cantik dan mereka semua akan mengakui bahwa anak laki-laki kita ternyata bukanlah seperti apa yang mereka bayangkan, Nyai. Ah, tapi, Ki, sebenarnya aku masih ada sedikit kekhawatiran, loh. Ah, kau khawatir tentang apa, Nyai? Sudahlah. Dengar dulu, Toki. Aku belum selesai bicara. Maksudku begini loh. Ya, bagaimana? Bagaimana Nyai? Belum lama orang-orang bercerita tentang wanita pelarian, ya toh? Katanya ada salah seorang wanita persembahan untuk Gusti Prabu Jaya Negara melarikan diri dari istana Majapahit. Nah, sekarang ini prajurit-prajurit Majapahit sedang mengejarnya, mencarinya, memburunya. Bagaimana, Ki? Jangan-jangan Kalapi yang mereka cari-cari. Oh, itu tidak mungkin, Nyai. Tidak mungkin. Loh, kok tidak mungkin bagaimana? Mungkin saja, Ki. Kalapi juga cantik. Iya, benar. Kalapi memang cantik, Nyai. Tapi dia tidak mungkin menjadi wanita persembahan. Ah, bagaimana mungkin? Banyak sekali wanita cantik yang bisa dijadikan wanita-wanita persembahan untuk Gusti Prabu Jayanegara. Tapi jelas bukan seperti kala api Nyai. Sudahlah Nyai, jangan membuat persoalan baru lagi. Yang penting sekarang ini moha kawin. Moha kawin Nyai. Anak kita dapat jodoh. Itu saja yang perlu kita syukuri, Nyai. Kalau kau memang sudah yakin dan mantap, ya sudah, Toki. Aku ikut saja. Yang penting semuanya selamat. Aku juga senang kok kalau Moha dapat istri. Aku juga sudah merindukan kehadiran cucu di rumah kita ini. Ah, tapi Ki, kalau kita mengadakan pesta besar, tentu kita harus mengundang orang-orang. Oh, iya, tentu saja, Nyai. Aku akan mengundang seluruh warga desa. Tak ada seorang pun yang kelewatan. Semuanya akan kuundang, Nyai. Biar mereka lihat Moha bersampingan dengan istrinya yang cantik. Biar mereka menyaksikan sendiri Betapa gagahnya anak kita. Semua diundang, Nyai. Tidak akan ada yang tercecer, Nyai. Termasuk keluarga Aki Lungit. Oh, tidak. Tidak, Nyai. Keluarga Ilumit tidak terdaftar. Semuanya akan diundang kecuali Ilumit. Rupanya kau masih sakit hati ya, Ah, tentu saja, Nyai. Bagaimana aku tidak sakit hati? Mentang-mentang dia mempunyai anak perawan cantik. Hah, dia pikir hanya anak gadis dia yang cantik. Hah, nanti, nanti dia akan menyaksikan sendiri betapa cantiknya menantu kita, Nyai. Ki, ngomong-ngomong sudah malam, Ki. Sudah terlalu malam. Baiknya kita tidur ya? Aduh, Nyai. Sepertinya aku tidak bisa tidur malam ini, Nyai. Ah, bukan karena apa-apa. Aku tidak bisa tidur karena terlalu gembira, terlalu bahagia. Ah, anakku dapat jodoh. Ah, Moha dapat jodoh. Moha ketemu jodohnya. Gagah sekali. Kau sudah berdandan rapi. Mau kemana, Moha? Uh, Biung pernah mengatakan kepadaku, katanya kalau nanti aku jadi suami, aku harus dapat membahagiakan istriku. Oh, tentu saja. Seorang suami harus dapat membahagiakan istrinya. Nah, itulah Biung. Sekarang aku mau ke pasar. Aku mau belanja. Belanja apa, kok? Apa yang ingin kau beli? Pakaian. Pakaian untuk calon istriku, Biung. Kasihan dia. Pakaiannya tidak pernah ganti. Hmm? Aku akan membelikan kain cita yang bagus, yang halus, penuh hiasan bunga-bunga. <laughs> Wah, tentu dan dia akan semakin bertambah cantik. Aduh, ada apa ini? Ada apa, Nyai? Siapa yang kelihatan lebih cantik? Itu, Loki. Calon menantumu. Moha mau pergi ke pasar untuk memberikan pakaian calon istrinya. Bukankah itu langkah pertama yang baik? Oh, iya, iya. Ah, Moha, apa kau punya uang? Ah, uang gampang saja. Minta saja sama bapak. Mana pak uangnya? 50 keping cukup? Ah, mau Sama siapa kau pergi ke pasar? Oh, sendiri saja, Pak. Loh, calon istrimu tidak kau bawa serta, Moha. Bawa sajalah dia. Biar dia bisa milih sendiri nanti. Ah, tidak, ah. Biar dia di rumah saja. Nanti kalau dibawa-bawa, malah direbut orang. Moha, ah. oh, jangan boleh direbut orang. Sebagai seorang laki-laki, kau harus bisa melindungi calon istrimu. Kalau ada orang mau berbuat kurang ajar pada calon istrimu, kau tidak boleh tinggal diam. Pukul saja dia. Jangan takut, Moha. Kita harus berani membela yang benar. Kita harus berani membela apa yang menjadi hak kita. Sudahlah, Pak. Ini sudah siang. Nanti keburu tutup. Mana uangnya? <laughs> ini, ini 50 kepeng. Cukup. Cukup, Pak. belum aku pergi dulu. Pergi dulu ya, Pak. Iya. <laughs> Pergilah. Pergilah. Hati-hati di jalan ya. Iya, hati-hati. Pasar itu tidak terlalu jauh dari rumahnya. Moha berjalan menyusuri jalanan berbatu. Kepalanya penuh diisi hal-hal yang bagus. Dia sudah membayangkan bagaimana seandainya nanti benar-benar mempunyai istri cantik seperti Kalapi. Setelah beberapa kali menikung jalan, akhirnya Moha sampai di pasar. Pasar itu tidak terlalu ramai. Moha langsung menuju ke sebuah warung yang menjual cita. Waduh, ah, apa kabarmu ha? Wah, sudah lama sekali tidak muncul-muncul. Kemana saja? Ah, ada di rumah, Paman. Aku sibuk membantu Bapak mengawasi orang-orang bekerja. Oh iya, ya. Ah, mau cari kain yang bagus. Nah, ini, ini lihatlah. ada beberapa kain cinta yang halus dan indah buatannya. Iya, benar, Paman. Waduh, kain ini bagus sekali. Berapa sepotongnya, Paman? Tinggalkan lima kepeng, dan kau boleh membawa sepotong kanji kain. Eh, untuk siapa, Muhammad? Eh, untuk calon istriku, Paman. Waduh, waduh. Calon istrimu? Iya. Mudah-mudahan kali ini kau tidak gagal lagi, Muhammad. Ya. Kasihan orang tuamu. Sudah berapa kali kau gagal kawin? Kasihan Nyai Jambe dan Ki Jambe. Mereka seringkali mengeluh di depanku. Dan aku selalu menasihatinya kesabar. Kalau sudah jodoh, setiap orang pasti akan mempunyai istri atau suami. Terima kasih, Paman. Tolong bungkus yang rapi ya, Paman. Mengapa hanya sepotong moha? Kau juga boleh beli kain kita yang lain ini. Lihat, masih ada yang bagus-bagus pasti cocok sekali dengan uh, oh iya uh, apa warna kulit calon istrimu putih kuning langsat atau coklat atau hitam uh, yang jelas kulitnya tidak hitam paman calon istriku kulitnya uh, kuning langsat iya kuning tapi tidak pucat paman Duh, itu bagus itu. Kuning langsat tidak cepat membosankan. Ah, iya. Kalau begitu kain ini cocok sekali. Ayolah Muhammad. Kalau kau sayang pada calon istrimu, beli saja semuanya. Ini juga bagus. Ah, ini juga. Ayo, pilih saja. Ah. Eh, uh, anu paman. Mm -hmm. Hah, yang itu saja. Oh, ya, ya. Iya, yang itu paman yang ada kembang-kembangnya. <laughs> Tolong bungkus kalian ya, Papa. Nah, begitu, Moha. Ya, kalau sebelum jadi istri sudah sayang, nanti kalau sudah jadi istrinya, wah, <laughs> oh, parah. Kau pasti akan bisa menjadi seorang suami yang baik. Uh, yang ini tidak. Ini juga bagus. Ah, boleh juga, Paman. Bungkus sekalian ya. Akhirnya Moha selesai berbelanja kain cita. Barang-barang dimasukkan ke dalam keranjang dan uangnya sekarang tinggal tujuh setengah keping perak. Pada saat mau melangkah meninggalkan warung, Moha melihat seorang wanita cantik melintas di depannya. Wanita itu mengangguk kepadanya sambil tersenyum. Moha membuang mukanya. Dia nampak kesal. Aduh, kata Moha. Apa kabar, kakang? Kabar? Kabar baik, Limbang. Wah, sudah lama juga kita tidak ketemu ya. kau pasti sibuk sekali membantu orang tuamu membuat gerabah. Wah, aku memang anak tukang gerabah. Tapi sekarang kau tidak bisa menghinaku, Limbang. Hmm, kau memang seorang gadis yang cantik, tapi kau bukan yang paling cantik. Oh, jangan begitu, Kakang. Kita memang gagal menjadi suami istri. Mungkin karena bukan jodohnya. Tapi bukankah sebaiknya kita tetap bersahabat, Kakang? Ah, Sudahlah, Limbang, jangan banyak bicara. Kau mau tahu untuk siapa kain cita yang bagus-bagus ini? Nih, lihatlah. Aku baru saja memborong pakaian. Aduh, banyak sekali. Hmm. Untuk siapa kain ini, kakak? Pasti untuk biungmu. Hah? Ya. Bukan. Biungku sudah tua. Sedangkan kain cita ini cocok untuk wanita muda. Ah, coba terka Limbang. Untuk siapa aku membeli kain kita ini? Kalau kau bisa menerka dengan tepat, aku akan memberimu lima kepeng perak. Hmm, hmm. siapa ya? Ayo. Oh, rasa-rasanya hmm. Kau tidak mempunyai saudara perempuan. Untuk siapa kakakmu ha? Oh, untuk gadis tetanggamu ya berarti kan? Aku tidak pernah punya urusan dengan gadis-gadis tetanggaku. Mereka semuanya konyol tapi sebentar lagi mereka akan terbuka matanya. Mereka akan terbelalak melihat calon istriku. Apa? Hmm. Calon istriku? Iya. Jadi, jadi kau sudah punya calon istri ke kamu, Mengapa tidak? Apakah ada yang aneh? Hah? Aku juga seorang laki-laki. Kalau aku gagal menjadikanmu istri, karena orang tuamu tidak setuju, bukan? Bukan berarti aku tidak bisa mencari wanita yang lain yang lebih cantik. Aku tidak percaya bahwa calon istrimu lebih cantik dariku. Eh, Kau boleh merasa kesal, Limbang. Kau juga boleh menceritakannya kepada Kilungit orang tuamu. Hm? Biar kalian semuanya kesal. Kalian semuanya pasti tidak akan mengira bahwa Moha, anak laki-laki Nyai, dan Ki Jambe mampu memperoleh calon istri yang cantik. Siapa namanya, Kakang? Uh, apakah dia berasal dari satu desa? Anak siapa, kakak? Eh, kau tidak perlu tahu soal itu. Yang penting nanti, kalau kami sudah kawin, sudah resmi menjadi suami istri, aku akan menggantengnya lewat di depan hidungmu. Hmm. Aduh, jangan begitu, kakak. Itu namanya kau membuat suasana menjadi panas, kakak. Biar panas. Hmm, biar kau dan keluargamu terbakar. Hmm, kau gadis yang sombong. Sebentar lagi kau akan membuktikan bahwa Moha bukanlah laki-laki yang tergolong sial. Hmm, bagaimanapun juga, aku mempunyai keberuntungan seperti orang-orang lain. Ya, kalau hmm. begitu, syukurlah. Aku juga ikut merasa senang, Kakang Moha. Mudah-mudahan saja kau bisa hidup tenang dan bahagia bersama istrimu. Aku pergi dulu ya, Kakang. Pergilah. Aku juga mau pulang. Calon istriku menunggu di rumah. Baru saja Moha akan melangkah pergi. Pada saat itulah dua orang prajurit Majapahit datang menghampirinya. Mereka langsung melompat dari punggung kudanya masing-masing. Limbang anak gadis Kilungit, calon istri Moha yang gagal, buru-buru pergi menjauh. Sementara itu Moha masih tetap berdiri di tempat semula. Dua orang prajurit Majapahit segera menghampirinya. Kau tidak perlu takut. Kami tidak akan menyakitimu. Kami hanya ingin mengganggumu sebentar saja. Kami ingin bertanya sedikit kepadamu. Oh, silakan. Silakan, Tuan Prajurit. Tuan-tuan ingin bertanya soal apa? Apa benar kau yang bernama Moha? Eh? Benar, Tuan Prajurit. Saya Moha. Saya anak laki-laki Nyai dan Ki Jambe. Saya anak seorang juragan barang-barang gerabah. Tuh, rumah saya di sana. Tuan prajurit, tidak jauh dari sini. Kami mendengar berita bahwa ada seorang wanita cantik datang ke rumahmu. Apa benar demikian? Benar. Benar, Tuan prajurit. Dia adalah calon istri saya. Siapa dia? Sudah saya katakan, dia adalah calon istri saya. Sebentar lagi kami akan dikawinkan. Hmm, dia sudah setuju. Dia mau kawin dengan saya. Kami sudah sama-sama. <laughs> kami sama-sama mencintai Tuan Prajurit. Apalagi yang tidak beres. Saya kira kami hanya tinggal menunggu hari perkawinan kami. Nih, lihatlah. Saya baru saja membeli beberapa potong kain cita. Nih, Lihatlah, semua ini adalah bahan-bahan pakaian yang mahal harganya. Tapi saya kira uh, uh, sangat cocok untuk kulit kalapi. Itu calon istri saya. Siapa? Siapa nama calon istrimu itu tadi? Kalapi. Nama calon istri saya Kalapi, Tuan Prajurit. Hmm, Yeah. Iya. Uh, bagaimana orangnya? Apakah kulitnya putih, kuning, atau coklat? Kuning. Kuning langsat. Saya sangat menyukai warna kulit wanita kuning langsat. Baiklah, terima kasih atas keterangan. Dua orang prajurit Majapahit itu bergegas pergi, sementara Moha masih berdiri sambil memeriksa kembali barang-barang belanjaannya. Tiba-tiba dua orang prajurit datang mereka hampir bersamaan melompat turun dari punggung kudanya masing-masing. Mereka menghampiri Moha yang masih berdiri di tempat semula. Mereka lalu bertanya tentang wanita cantik yang sebentar lagi akan menjadi istri Moha. Moha yang jujur, yang berwajah agak ketolol-tololan, mengaku begitu saja. Dia bercerita tentang Kalabi, calon istrinya. Oh, dia memang cantik, Tuan Prajurit. uh, <laughs> calon istri saya itu, wah, seorang wanita yang luar biasa cantiknya. Hmm, siapa namanya? Kalapi. Namanya Kalapi. Benar, namanya Kalapi. Wah, untuk apa saya berdusta kepada tuan-tuan prajurit? Lagi pula, nama itu kan tidak terlalu buruk. <laughs> Memang calon istri saya namanya Kalapi. Baiklah, terima kasih atas keteranganmu. Hah? Maaf, tuan-tuan prajurit, saya tidak dapat membantu banyak. Saya hanya dapat menjelaskan sedikit perihal calon istri saya. Kalau tuan-tuan prajurit ingin tahu, <laughs> silakan tuan-tuan datang ke rumah saya. Rumah saya tidak jauh, paling-paling hanya tiga pal jauhnya dari sini. Bagaimana? Sudah jelas dia wanita yang kita cari-cari. Ya, tunggu apa lagi? Kita laporkan saja pada Tuan Rawateng. Ayo cepat, kita segera bertindak. Tuan prajurit, Tuan prajurit, saya saya akan merasa bangga sekali jika nanti tuan-tuan prajurit datang di pesta perkawinan kami. Silakan datang ya, tuan-tuan prajurit. Hmm, baiklah, kami akan datang. <laughs> Kau yakin wanita itu yang kita cari-cari, prajurit? Hamba yakin, Tuan Rawedeng. Dia bernama Kalapi. Rupanya dia tersembunyi di rumah kediaman seorang tukang gerabah, Tuan. Oh, kalau tidak salah, kita pernah singgah di rumah orang itu. Dan dia tidak mengatakan apa-apa kepada kita. Mungkin saja dia berdusta, Tuan Rayuyu. Sudahlah, kita akan lihat nanti. Kalau tukang gerabah itu berani berdusta, dia akan menanggung akibatnya. Ayo, jalan. Iya, iya, iya. Sementara itu, di rumah kediaman Kijambe, Kalapi terbaring di atas ranjang di ruangan biliknya. Dia sedang termenung, membayangkan suatu saat nanti jika dia benar-benar menjadi istri Moha. Moha. Laki-laki itu memang agak tolol. Tapi bukankah lebih mudah mengurusi seorang suami setengah tolol? Dia tidak akan terlalu merepotkan. Dia pasti akan menjadi seorang suami penurut. Dia akan menuruti saja apa keinginan istrinya. Dia juga pasti akan rajin bekerja. Lagi pula aku tidak rugi menjadi istri Moha. Ayahnya kaya raya dan aku bisa menikmati kekayaannya sepuas-puas hatiku. Ya, daripada kembali ke desa kelahiran dan membuat orang tuaku kecewa. Baiklah, baiklah. Lebih baik aku tetap tinggal di sini dan menjadi istri Moha. Ah, siapa mereka itu? Jangan-jangan prajurit Majapahit. Celaka. Kalau prajurit Majapahit datang kemari, aku akan ditangkap. apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Oh, hamba sama sekali ah, tidak bermimpi akan kedatangan para tamu-tamu terhormat. Ah, silakan tuan-tuan prajurit. Silakan masuk ke pondok kami. Tapi maaf tuan-tuan prajurit. Pondok kami sederhana sekali. Kaukah yang bernama Ki Jambe? Ah, benar, benar tuan. Nama hamba Jambe. Orang-orang di desa ini biasa memanggil hamba Ki Jambe. Dan hamba istrinya tuan prajurit. Orang-orang biasa memanggil hamba Nyai Jambe. Kalau tidak salah, kami pernah singgah ke rumahmu ini beberapa waktu yang lalu. Ah, iya, benar, benar Tuan Prajurit. Hamba juga masih ingat. Tuan-tuan prajurit datang ke rumah kami dan menanyakan perihal seorang wanita pelarian. Hei Ki Jambi, sekarang kami datang juga untuk keperluan yang sama. Kami ingin mencari wanita pelarian itu. Kami ingin segera menemukannya dan membawanya kembali ke Majapahit. Ampun, Tuan Prajurit. Kami sama sekali tidak tahu menahu soal wanita pelarian itu. Jangan berdusta. Belum lama salah seorang prajurit kami bertemu dengan anakmu. Siapa nama anakmu? Ampun, Tuan. Nama anak laki-laki hamba Moha. Nah, Moha. Dia memang bernama Moha. Bukankah anak laki-lakimu sedikit tolol? Ah, tidak, Tuan Prajurit. Dia memang nampaknya agak tolol. Tapi ah, sebenarnya dia tidak benar-benar tolol. Eh, sudahlah. Aku tidak punya urusan dengan anakmu. Sekarang katakan, di mana kalian sembunyikan wanita pelarian itu? Ah, sebentar, sebentar Tuan Prajurit. Ah, hamba, hamba sama sekali tidak mengerti apa yang Tuan Prajurit maksudkan. Hamba tidak pernah menyembunyikan seorang wanita pelarian, Tuhan. Anakmu sendiri yang mengatakannya. Kau tidak bisa menyangkal Ki Jambi. Aku aja. Kalau kau mau berseru serang, kau mau bersikap jujur kepada kami, semuanya menjadi lebih mudah. Ayo cepat katakan, katakan di mana kau sembunyikan kami. Ah, hamba, hamba sama sekali tidak mengerti. Ah, Kalapi. Jadi kau masih berusaha untuk mungkir Kijambi. Jambi? Aku sudah peringatkanmu. Kau bisa membantu kami dengan baik. Kalau kau mau membantu kami, kau tidak akan mendapat kesulitan. Sebaliknya, kalau kau mengganggu pekerjaan kami, mempersulit pekerjaan kami, kau akan segera tahu akibatnya. Aduh, ampun Tuan Prajurit. Tapi ah, kami... Nyai Jambe, Bukankah anakmu mempunyai calon istri? Dia mengatakan sendiri kepada kami. Dan dia mengatakan bahwa calon istrinya bernama Kalapi. Benarkah demikian? Oh, benar Tuan Prajurit. Tapi, ah, mengapa Tuan-Tuan Prajurit mencari Kalapi? Ah, apakah Kalapi mempunyai dosa terhadap pemerintah Majapahit, Tuan Cukup. Prajurit? Ayo Prajurit, turun dari kuda kalian masing-masing. Geledah rumah itu. Cepat kerjakan. Baik, Tuan. Ayo, kawan-kawan. Kita geledah rumah itu. Ayo, ayo, ayo. ayo, ayo, ayo. Enam orang prajurit Majapahit segera melompat turun dari kudanya masing-masing dan hampir bersamaan mereka bergegas masuk ke rumah Ki Jambe dan mereka pun mulai menggeledah isi rumah. Bagaimana prajurit? Tidak ada tuan. Kami sudah memeriksa seluruh isi rumah kami sudah memeriksa kolong-kolongnya, sudut-sudutnya. Sayang sekali, Tuan. Kami tidak menemukan perempuan itu. Kurang ajar, kita telah dipermainkan. Mungkin perempuan itu sempat melarikan diri, Tuan. Hijami! Ah, iya, Tuan. Cepat katakan, di mana kau sembunyikan kalau Aku tidak mau menunggu lebih lama. Aduh, bagaimana ini? Ah, bagaimana, Nyai? Mengapa bisa... Oh. Ah, bisa menjadi begini? Aduh, ampun Tuan Prajurit. Kami tidak tahu. Memang, selama ini Kalapi tinggal di rumah kami. Tapi kami sama sekali tidak tahu bahwa dia mempunyai urusan dengan pemerintah Majapahit. Ah, sungguh Tuan Prajurit. Iya, benar Tuan Prajurit. Percayalah, kami tidak berbohong. Kami sama sekali tidak tahu bahwa Kalapi adalah seorang wanita pelarian. Itulah sebabnya kami memberikan tumpangan. Dan kami bermaksud mengawinkannya dengan anak laki-laki kami si Moha, Tuan Prajurit. Jangan selewat. Aku tidak mau tahu urusan kalian. Aku hanya menginginkan perempuan itu sekarang juga. Cepat dijamin. Jangan membuat kami tidak sabar. Oh, ampun, ampun Tuan Prajurit. Hamba mau bagaimana lagi? Nyatanya Kalapi tidak ada di rumah kami. Ah, mungkin saja dia sempat melarikan diri, Tuan. Ah, mungkin tadi waktu Tuan-Tuan datang kemari berbondong-bondong, Kalapi sempat melihat dan dia sempat memutuskan untuk pergi diam-diam dari rumah ini. Oh, ampun Tuan prajurit. Kami, kami tidak dapat uh, berbuat apa-apa, tuan Kami sendiri merasa kecolongan. Ada apa? Setan tua? Oh, oh, Aduh, aduh, aduh, aduh, Tuan Prajurit. Ampun, ampunilah kesalahan kami. Kami benar-benar tidak tahu. Aduh, Nyai, bagaimana ini? Nasib kita kok buruk sekali ini. Kalian berdua bisa dihukum mati karena kesalahan ini tahu. Kami bisa memerintahkan prajurit-prajurit itu untuk menyeret kalian di sepanjang jalan. Oh, ampun, ampun tuan prajurit, ampun. Kami masih ingin hidup, Tuhan. Ampun, Tuhan. Janganlah kami disiksa. Oh, kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Kami juga menyesal sekali. <laughs> kalau kami tahu Kalapi adalah seorang wanita pelarian, kami tentu tidak akan memberinya tempat perlindungan, Tuhan. Ini semua merupakan keteledoran kami. <laughs> ini merupakan kesalahan kami. Kami menyesal sekali, Tuhan. Dan kami tidak akan mengulanginya lagi, ya ampun. Ayo, yuk. Eh, bagaimana, Rudi? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada gunanya kita berdiri di tempat ini lama-lama, Rayuyu. Lebih baik kita cari perempuan itu sampai ketemu. Ayo, dan kau, kau Ki Jambe, kau juga Nyai Jambe. Kalian berdua harus menanggung akibat dari perbuatan kalian. Kalian sudah berani melindungi seorang wanita pelarian. Kalian tidak boleh pergi kemana-mana. Sampai kami datang lagi kemari. Ayo prajurit, kita cari lagi perempuan itu. Iya, iya, orang-orang iya Kataku juga apa? Perempuan itu membawa sial. Ah kita semua terkena sialnya. Kau sekarang berkata begitu, Nyai. Oh, kau sendiri kan sudah setuju. Tapi semula aku kan tidak setuju, Ki. Ya, tapi kau, kau lalu setuju, Nyai. Nah, karena kau terus membujuk-bujuk. Dan kau sendiri tidak mau mendengar suaraku. Suara istrimu. Kau selalu mau menang sendiri. Dan sekarang begini kejadiannya. Kita telah dipersalahkan. Kita dituduh menampung seorang wanita pelarian, Ki. Ah, mana aku tahu kalau Kalabi itu seorang wanita pelarian, Nyai. Kalau kau mau mendengar nasihatku, suara hati nuraniku, peristiwa ini pasti tidak akan pernah terjadi, Ki. Selama ini kita tidak pernah kekurangan apa-apa. Kita hidup cukup Bahkan kita hidup secara berlebihan. Kita bisa menimbun harta yang cukup banyak. Soal moha adalah soal muda. Dia seorang laki-laki kan? Suatu saat nanti dia pasti menemukan pasangannya. Ah, kau saja yang tidak sabar. Dan akhirnya begini berantakan. Dan kalau sudah begini, kita mau apa? Ah, sudahlah Nyai, Sudahlah, untuk apa kita ribut-ribut terus? Semua sudah terlanjur terjadi. Kau memang laki-laki bodoh. Semua ini tidak akan terjadi kalau kau mau menuruti kata-kataku. Tapi dasar laki-laki bodoh. Bodoh, tapi mau menang sendiri. Hai, kau selalu menyalahkan aku karena memang kau yang salah. Ah, kau juga salah, Nyai. Kalapi itu seorang wanita. Seharusnya kau menyelidikinya Kau kan wanita, Nyai. Kau bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Tapi apa yang kau lakukan? Kau hanya diam saja. Kau bahkan sudah ikut merencanakan perkawinan Moha dengan muluk-muluk. Sekarang kau berkata begitu, Ki. Sekarang kau berkata begitu. Kau tidak bisa cuci tangan. Kau harus bertanggung jawab. Kau kepala keluarga di rumah ini, ya kan? Aku kan hanya istrimu. Iya, memang. Memang kau istriku. Tapi istri yang tidak becus apa? apa eh, kurang ajar. Aku tidak becus katamu. Hah, baik. Baiklah. Hanya kau yang becus. Hanya kau yang pintar. Hanya kau yang menang. Sedangkan aku, istrimu ini yang sudah membantumu bertahun-tahun lamanya. Tidak becus apa-apa. Aku memang orang bodoh aku hanyalah menghambat kemajuan. Dan sekarang rasakan. Rasakan sendiri akibat dari ketololanmu. Ah, diamlah, Nyai. Diam, ah, diam, diam. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku tidak akan diam. Aku tidak salah. Ah, Nyai, kalau kau tidak mau diam, akan kupecahkan barang-barang ini. Bagus sekali kelakuanmu ya. Ah, apakah hanya kau yang bisa memecahkan barang-barang? Iya, aku juga bisa. Aduh, aduh kurang aja. Perempuan kurang aja. Berani sekali kau memecahkan barangku. Oh, berani sekali kau merusak hasil keringatku ya. Kenapa kita jadi begini? Apa salah kita sih? Apa salah kita? Tuh para dewa. Ampunilah dosa-dosa kami para dewa. ampunilah dosa kami. sekali kain kita ini, Kalapi pasti senang. <laughs> Dia pasti akan bertambah cantik setelah mengenakan pakaian yang indah. <laughs> Aku tidak sombong. Ternyata Moha bisa mencari seorang istri yang cantik jelita. <laughs> Biar saja Biar saja mereka tetap menganggapku seorang pemuda tolol. Hmm, kalau aku benar-benar tolol, bagaimana aku bisa mencari seorang istri yang cantik cerita? Hmm, mereka itulah yang tolol. Mereka itulah orang-orang bodoh yang kurang pekerjaan. Mereka hanya suka perguncingan. Mereka hanya suka menyebar desas-desus. Mereka selalu membicarakan tentang diriku. Mereka hanya senang bicara ngalor ngidul tanpa manfaat apa-apa. Orang-orang bodoh memang begitu. Nanti, nanti mereka akan tahu sendiri. Aku akan duduk di atas pelaminan <laughs> bersanding dengan Kalati yang cantik jelita dan semua orang akan memandang kami dengan terpesona. <laughs> nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagaimana nasib Moha? Dan bagaimana nasib Kalabi? Saudara pendengar, silakan menunggu episode berikutnya. Harimau Jantan dari Desa Ganding. most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio, show on Doom. <laughs>